شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan niatan dalam rangka untuk tafakuh fiddin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala wa tawasi bil haqqi wa bis sabr. Dan ini termasuk amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala dan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan apa yang tengah kita baca dari kitab Sittatu Mawadhi min Sirah. Tiga pembahasan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasannya yang kita baca dari Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan naam kalimat-kalimat dari muallif sebagai muqaddimah sebelum masuk kepada naam satu persatu dari enam pembahasan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam atau dengan masalah akidah wa tauhid. Kita telah banyak mengambil fawaid dari penjelasan Syekh Saleh Fauzan hafidahullah menerangkan kepada kita apa maksud dari ucapan mu'alif rahimahullah Naam ketika beliau menyampaikan di dalam mukaddimahnya ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi' min as-sirah وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي نعم kita telah memahami bahwasanya muallif rahimahullah menyebutkan dalam atau akan menjelaskan dalam kitab ini enam pembahasan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu yakni yang terkait dalam masalah tauhid wal aqidah. Dan juga beliau menyebutkan bahwa tujuan dari mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu adalah apa? Jadi mukadimah ini kita tahu bahwa tujuan dari mempelajari sirah bukan sekedar sebagai wawasan, tetapi untuk apa? Hmm? Untuk meneladani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian beliau sebutkan yakni beliau mengatakan la'allallaha an yubhimaka dinal anbiya litattabi'a. Ah, naam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memahamkanmu tentang agama para nabi Agar engkau mengikutinya ini setelah mengetahui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui naam jalan yang beliau tempuh di dalam menyebarkan dakwahnya, bagaimana beliau dalam menjalankan din agama Allah Subhanahu wa taala paham bahwa dinul anbiya adalah at-tauhid. Sehingga kemudian setelah itu kita akan mengikutinya. Juga kita memahami dengan mempelajari sirah ini dinal musyrikin, agama kaum musyrikin yang menentang, menyelisihi dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita memahami sehingga setelah memahaminya kita pun meninggalkan agama dan keyakinan kaum musyrikin. Karena kata Syekh, berapa banyak banyak orang yang mengaku-ngaku dia memiliki atau menjalankan agama mengaku-ngaku bahwasanya dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menjalankannya sebagaimana seharusnya bahkan Syekh Saleh Fauzan memberikan contoh sebagian terjatuh di dalam kesyirikan besar dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia melakukan amalan qurbah wa ta'ah ilallah namun karena tidak memahami agama kaum musyrikin bahwa amalan yang dia lakukan sebenarnya adalah amalan kaum musyrikin yaitu takkorub kepada Allah dengan jalan kesyirikan seperti adzabah menyembeli bernazar dan melakukan amalan-amalan lain yang ditujukan kepada sahibul qabr para wali-wali orang-orang soleh yang sudah meninggal Tujuan mereka tak korup kepada Allah. Namun dengan perbuatan apa? Syirik. Mereka mengira bahwasannya itu adalah amalan ibadah. Ternyata itu adalah amalan syirik akbar. Oleh karena itu, wajib atas kita untuk memahami dengan jelas bagaimana agama para nabi yaitu tauhid kemudian kita mengikutinya sabar di atasnya dan kemudian wajib pula bagi kita untuk mengetahui bagaimana agama, keyakinan kaum musyrikin untuk kemudian kita menjauhkan diri darinya. Kita akan masuk pada siang hari ini kepada pembahasan pertama dari enam pembahasan ini. Qala al-muallif rahimahullah al-mawdi'ul awal. Tempat pertama atau pembahasan pertama dari enam yang akan beliau jelaskan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kisatu kisatu nuzulil wahyi kisah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni kisah awal turunnya wahyu wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha dan di dalam kisah awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Nah menjelaskan bahwasanya awal ayat yang turun Awal ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Muhammad dengannya Adalah Ya ayyuhal muddathir Qum fa'anzir Ila qawlihi walirabbika fasbir yaitu ayat ayat-ayat awal dari surat Al-Muddathir maka dengan ayat-ayat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah angkat menjadi rasul kita akan baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala qala al mawdiul awwal Tempat pertama atau pembahasan pertama adalah kisah nuzulil wahyi. Kisah turunnya wahyu. Ay bad'ul wahyi. Yani maksudnya adalah awal wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ay bad'ul wahyi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-ba'thati mukhalifan lima alaihi al-musyrikun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus maka keadaan beliau menyelisihi terhadap keyakinan Naam agama dan kebiasaan kaum musyrikun. Jadi walaupun beliau sebelum Allah angkat menjadi rasul, karena beliau diangkat menjadi rasul pada umur berapa? 40 tahun. Nah, sebelum itu Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi rasul, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Beliau tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaumnya, kebiasaan-kebiasaan jelek kaumnya. Apakah berupa kesyirikan, beribadah kepada berhala, ataupun perbuatan-perbuatan akhlak yang rendahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti kebiasaan kaumnya. Maka disebutkan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya mukhalifan lima alaihin musyrikun. Beliau menyelisihi terhadap enam keadaan kaum musyrikin ketika itu. Lam lam ya'budu lam ya'bud lam ya'budil asnam Beliau Rasulullah SAW tidak beribadah kepada patung-patung, sementara kaumnya kaum musyrikin beribadah kepada patung-patung. Beliau tidak mau. Wakanak mukhalifan lima alihi kaumuhu. Beliau menyelisih terhadap keadaan kaumnya. Nah, tapi walaupun beliau tidak mengikuti kebiasaan kaumnya, apakah ketika itu beliau dimusuhi atau tidak? sebelum diangkat jadi rasul? Dimusuhi tidak? Tidak. Bahkan beliau dianggap orang yang apa? Amanah, terpercaya, jujur. Mereka percaya. Nanti akan masuk kepada satu poin dari enam pembahasan ini bahwasanya kaum musyrikin marah kepada Rasulullah. Nah, ketika beliau alaihi salatu wasalam mulai mendakwahkan tauhid dan mulai memperingatkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah mulai kaum musyrikin benci, marah kepada Rasulullah SAW. Kalau beliau belum mengutik-utik, belum mengusik keyakinan mereka, belum memperingatkan umat darinya, maka mereka diam. Sebagaimana ini, ketika beliau sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, beliau sudah menyelisihi, namun kaumnya tetap apa? tetap mencintai, menghormati, memuliakan, percaya pada beliau. Namun beliau sudah mengingkari di dalam hatinya terhadap keyakinan-keyakinan syirik dari kaumnya. Fakana yadhabu ila ghari Jabalil Hira. Kata Syekh Salih Fauzan, ketika itu Rasulullah pergi menuju gua di Jabalul Hira, Wahira Hira atau sebagian mengatakan di Jabalun Nur Gunung Nur, Naam, ada gua yaitu gua Hira yang letaknya jaraknya gua ini dari Mekah kurang lebih sekitar 2 mil. 1 mil kurang lebih sekitar 1,6 km. Kurang lebih berarti sekitar 3 atau 3,5 km dari Mekah. Beliau berangkat menuju gua Hira tersebut. وهو غار في أعلى الجبل muwajihunir Ka'bah dan gua ini adalah berada di a'la jabal di bagian paling tingginya gunung enam gunung ini muwajihun Ka'bah menghadap ke arah mana Ka'bah yang sekarang mungkin sebagian apa sebagian jemaah haji ada yang apa menyengaja ke sana dan sebagainya namun para ulama memperingatkan bahwa tempat-tempat seperti ini bukanlah tempat yang naam atau tidak ada dalil atasnya baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah untuk bertabarruk di sana. Nah, tidak boleh bertabarruk mengharapkan keberkahan dengan keyakinan bahwa ini adalah gua Hira, gua di mana Rasulullah SAW uzlah meninggalkan kaumnya Naam kemudian beribadah di sana sampai kemudian turun wahyu kepada Rasulullah SAW kemudian sehingga ada keyakinan bolehnya bertabarruk di sana ini adalah pemahaman yang salah. Sebagai dalil kata para ulama ketika beliau Ali salatu wasalam Fatul Mekah, Beliau sama sekali tidak pernah memerintahkan sahabat untuk apa? Untuk berangkat ke gua, untuk mengenang perjuangan tidak pernah. Demikian pula sepeninggalan beliau para sahabat tidak pernah memerintahkannya. Lah kalau tempat itu adalah tempat yang memang dibolehkan memiliki keutamaan untuk tabarruk, mencari keberkahan, mesti Rasulullah akan memerintahkannya kan? Kalau tidak, tidak memerintahkannya. Dan dikhawatirkan hal ini akan menjadi wasilah menuju pintu apa? Kesyirikan. Nah, Beliau Ali salatu wasalam ketika itu berangkat ke Gua Hira yang berada di puncak gunung menghadap mengarah ke Ka'bah. Fakana yajlisu fil ayyami wal ashhur ya'budu Allah azza wa jalla wa ya'tazilu 'anil nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di gua tersebut berhari-hari, berbulan-bulan Ya Ya'budullah azza wajal beribadah kepada Allah azza wajal ala millati Ibrahim. Beribadah kepada Allah sesuai dengan milahnya Nabi Ibrahim, bukan dengan cara-cara kaum musyrikin. Dan karena beliau mengingkari kebiasaan kaum musyrikin. Allah jaga beliau Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum musyrikin. Beliau beribadah di Gua Hira sesuai dengan milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah ini pula tidak boleh kemudian dijadikan dalil oleh sebagian naam umat ini setelah sempurnanya agama Islam kemudian apa? Ah, saya mau uzlah cari gua. Ya. Kemudian apa? beruzlah di gua tadi kemudian dia katanya beribadah di sana naam meninggalkan solat berjamaah, meninggalkan solat jumuah. Dengan kenapa ditanya? Saya mengikuti jejak Rasulullah SAW bernaam uzlah kemana? kuahiro ini amalan yang tidak benar. Ingat, ini adalah proses sebelum beliau diangkat menjadi apa? Nabi dan Rasul. Setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, kemudian syariat pun turun sedikit demi sedikit sampai akhirnya sempurna agama Islam. Maka apa? Apa yang beliau ajarkan termasuk salatul jamaah fil masajid, salatul jumuah. Ini kewajiban kan? Maka tidak boleh ditinggalkan. Nah ini karena katanya mengikuti jejak Nabi mencontoh katanya salah ini mencontohnya. Nah, akhirnya sholat wajib yang diperintahkan Rasulullah di masjid bagi kaum lelaki, sholat Jumu'ah yang diwajibkan Rasulullah ditinggalkan menuju apa? Uzlah katanya di gua. Maka keluar dari gua Jadinya apa? Penyeru kepada perkara yang aneh-aneh. Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita singgung ini supaya tidak ada apa syubhat bahwasanya boleh melakukan ini. Ini adalah kisah sirah beliau alaihi salatu wasallam sebelum jadi apa? Sebelum jadi nabi dan rasul. Nah, beliau memisahkan diri dari manusia beruzlah Naam, ya'budullah azza wa jalla ala dini Ibrahim. Beliau ber, beribadah kepada Allah azza wa jalla di atas sesuai dengan agama Nabi Ibrahim. Ala al-hanifiyati dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di atas hanifiyah yaitu millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan millahnya Nabi Ibrahim adalah tauhid. Ja'ahu malakun wahwa fil ghar. Kata Syekh Saleh Fauzan, ketika beliau beribadah di sana, datanglah kepada beliau enam seorang apa malaikat. Wahwa fil ghar dalam keadaan dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di gua tadi. Faqala lahu maka malaikat tadi berkata kepada Rasulullah Iqra Baca Kala Rasulullah pun menjawab, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Li'annahu ma kana yakrau alaihi salatu wasalam karena beliau sebelumnya pun tidak bisa membaca. Beliau ada nabi yang apa? Umi. Umi itu la yakra' wa la yaktub. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sebagaimana Allah firmankan bahwa sebelum ada nabi yang ummi dalam surat Al-Ankabut ayat ke-48 sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Saleh Pauzan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ min kitabin تَخُطُّهُ la إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ dalam kelanjutan ayat. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ min kitabin" kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan tidaklah engkau ini sebelum diturunkannya Al-Qur'an tidaklah engkau pernah membaca dari satu kitab pun beliau tidak bisa membaca wala takhutuhu biyaminik dan engkau tidak bisa menulis dengan tangan kananmu ayat ini menunjukkan beliau adalah nabi yang tidak bisa membaca tidak bisa apa menulis Lehikmatin karena satu hikmah apa hikmahnya disebutkan dalam kelanjutan ayat ini? Idzal lartabal mubdilun. Kenapa? Kalau tidak demikian, yakni kalau Rasulullah adalah orang yang bisa membaca, bisa menulis, maka orang-orang ahlul batil akan apa? Ragu. Karena mereka akan mengira bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau hasil rekaan beliau. Karena beliau pandai membaca, pandai apa? Menulis. Namun ketika beliau adalah seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, turun Al-Quran kepadanya. Dari mana akan ada dugaan bahwa beliau adalah yang membuat, yang menulisnya kan? Ini hikmah. Nah, maka ketika malaikat tadi berkata kepada Rasul, "Iqra," beliau mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Karena ummiyan alaihi salatu wasallam la yaqra'u wa la yaktub. Beliau adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Wal malaku yaqulu lahu dan malaikat tadi berkata lagi kepada Rasulullah, "Iqra." Wa huwa yaqul, kemudian beliau pun menjawab, "Lastu biqari." Saya tidak bisa membaca. Yani la uhsinul qiraah, ya saya tidak mampu al-qiraah, tidak mampu membaca. Ya, thumma yadhummuhu dhammatan syadidah. Kemudian tadi malaikat tersebut nam mendekapkan Rasulullah kepadanya dengan dekapan yang keras Suma yursiluhu. Kemudian dilepas lagi. Wa Kemudian malaikat tadi berkata kepada Rasulullah. Iqra. Baca. Fayakul maka Nabi Muhammad pun mengatakan. Ma'a Nabi Qari. Saya tidak bisa membaca. Suma yadummuhu dhammatan syadidatan. Kemudian didekap lagi dengan keras. Suma yursiluhu. Kemudian dilepas lagi. Wa yakululahu iqra. Dikatakan kepada Nabi Muhammad. Baca. Nabi Muhammad menjawab. Ma'a Nabi Qari. summa yadummuhu dhamnan fayaqul ma'ana biqari Terus demikian keadaannya ay ma'uhsinul qiraah. Summa fin nihaya kemudian di akhir kejadian tersebut qala lahu berkatalah malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram Alladhi 'allama bil qalam. al insana ma lam ya'lam. Lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Inilah wahyu yang benar-benar pertama kali turun kepada Rasulullah. Adapun surat tadi lim awal ayat awal ayat-ayat awal dari surat Al-Mudathir ini adalah teranggap ayat-ayat awal yang turun namun yang memerintahkan beliau untuk apa? Untuk menyampaikan risalah. Adapun ayat yang benar-benar pertama sekali turun kepada Rasul adalah ayat ini. Lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Nah, barakallahu fikum. Hati An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menghafalkannya. Wahada awalu ma nazar min minal wahyi. Dan ini adalah awal yang pertama turun kepada beliau alaihi salatu wasallam dari wahyu. Wasara bidzalika nabiyan dan jadilah beliau alaihi salatu wasalam dengan hal ini dengan turunnya lima ayat pertama dari surat Al-Alaq maka beliau menjadi seorang nabi nabba'ahu Allahu bi iqra Allah menjadikan nabi dengan surat apa tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Nah Barakallahu fikum. Maka dikatakan panubi'a bil iqra. Beliau dijadikan nabi dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa ursila bil dan dijadikan rasul dengan apa? Dengan surat apa? Al Al-Mudaththir. Ursila. Nah, barakallahu fikum. Ini kejadian awal turun wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam satu pelajaran di antara yang kita ambil dari kisah ini bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun belum dijadikan Nabi dan Rasul namun keadaan beliau terjaga akidahnya terjaga beliau mengikuti milah Nabi Ibrahim akhlaknya juga terjaga tidak mengikuti kebiasaan jelek kaumnya Thumma dhahaba ila Khadijah. Kemudian setelah itu Rasulullah pun pergi menuju Khadijah istrinya. Radhiyallahu taala anha ummil mu'minin. Nah, beliau termasuk dari salah satu ibunya kaum mukminin karena istri Nabi Muhammad SAW. Kan istri yang pertama beliau. Nah, dan beliau yakni Khadijah adalah ma'ruf sebagai istri beliau yang paling utama dari segi apa? nusrah pembelaan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Wa Kemudian Rasulullah pun menyebutkan kepada istrinya yaitu Khadijah apa yang terjadi padanya. Apa yang beliau dapatkan di gua Hira. وكان خائفا ترعد فرائصه مما رأى من هول الموقف ومجيء الملك إليه في هذا المكان Wakana khaifan beliau Nabi Muhammad SAW ketika itu orang yang apa menjadi orang yang takut. Beliau ketakutan. Tar'adu faraisuhu farais. Ini apa? Merinding apa? Bahasa Indonesia apa? duduk-duduknya. Karena takut kan, kalau takut suka merinding. Nah, beliau pun merasa takut. Mimma ra'a min haulil mauqif disebabkan apa-apa yang beliau melihat min haulil mauqif dari nam halu yakni kengerian yang beliau dapatkan beliau merasa kaget ngeri dengan kejadian tadi tiba-tiba datang malaikat mendekapnya menyuruhnya membaca beliau takut Wamajiin malak dan datangnya malaikat tadi kepadanya fi hadal makan di tempat ini, tempatnya di gua. Ya maka beliau pun turun menemui Khadijah dalam keadaan beliau ketakutan. Wa qala laha maka Rabi pun Nabi Muhammad berkata kepada Khadijah, "Laqad khasyitu 'ala nafsi, sungguh saya mengkhawatirkan atas diriku." Kenapa mengalami kejadian tadi? Beliau khawatir jangan-jangan dirinya adalah mungkin orang-orang yang mungkin banyak dosa dan sebagainya. Dia khawatir atas dirinya. Oh dirinya akan menjadi orang yang celaka dengan kejadian tadi. Namun lihat bagaimana istri yang salihah Khadijah apa yang beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sang suaminya. Waqalat berkata Khadijah, "Kalla Wallahi la yukhzikallahu abadan. Subhanallah, ini ucapan istri yang baik. Dia paham suaminya suami yang baik. Suami yang soleh. Nah, maka beliau mengatakan kalla sekali tidak demikian. Ya ini tidak seperti yang kau khawatirkan. Demi Allah La yukhzikallahu abadan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu. Benar-benar Allah tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Khadijah meyakinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tidak akan pernah menghinakanmu, merendahkanmu karena sesungguhnya engkau adalah seorang yang tasilur rahim, engkau menyambung silaturahmi. Khadijah menyebutkan amalan-amalan soleh yang sering dilakukan Rasulullah. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Wa taqri'ul baif. Engkau adalah orang yang taqri'ul baif, Yani orang yang memuliakan tamu. Menjamu tamunya, muliakan tamunya. Naam. Ini min amalin bir. Nah, sebagaimana hal ini menjadi disyariatkan dalam syariat Islam Rasulullah SAW bersabda, La na'am man kana yu'minu billahi wal yu'min akhir di antara yang belum mengatakan apa? Fal yukrim Dwaifahu Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yu'min akhir maka hendaknya memuliakan apa? Tamu. Tamu itu apa? Oh, yang datang dari apa? Safat dari jauh. Adapun mungkin dari tetangga kita dan sebagainya, ya ini zair saja yang berziarah, berkunjung sama duyuf yang datang safar perjalanan jauh hada daif wa taqri ad-daifa engkau adalah seorang yang menjamu tamu sering menyambung silaturahmi menjamu tamunya Nam, barakallahu fikum wa tahmilul kalla dan engkau adalah nam orang yang nam menanggung penderitaan yakni mungkin kesulitan-kesulitan orang sering beliau apa membantunya menanggungnya Watuksibu al-mu'dima. kau adalah orang yang menolong kepada orang fakir. Engkau orang yang memberikan, banyak memberi kepada orang fakir, yang menolong orang fakir. Awil ma'dum. Al-mu'dim atau ma'dum orang yang fakir. Ini sifat Rasulullah SAW. Sebelum diutus jadi apa? Nabi Muhammad. Sebelum diutus jadi Nabi dan Rasul, beliau telah memiliki sifat-sifat dan kebiasaan yang baik. Mulia. 6 istadallat bisifatihi sallallahu alaihi wasallam at-tayyibati ala anna Allah la yuqi'u bihi ma yakhshah. Khadijah beristidlal berdalil dengan sifat-sifat yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan kepada Rasulullah hal-hal yang dikhawatirkan Rasulullah wasallam. Tidak. Ini menunjukkan sebagaimana kata Syekh wa hada min fiqhiha radhiyallahu taala anha. Ini termasuk dari kefakihan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau memahami kalau orang yang senantiasa berbuat baik, mengikuti milah para nabi, melakukan amalan-amalan saleh, bukan orang-orang yang senang dengan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakannya. Dan ini adalah sikap seorang istri yang soleha. Ketika melihat suaminya adalah suami yang baik, ibroh yang kita ambil. Nah, khususnya para ummahat, kalau antuna mendapatkan suami, antuna adalah suami yang baik. Yang mau mempelajari agama Allah, mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sabar di dalam mempertahankan, membela sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin suaminya memiliki kekurangan mungkin dari segi harta, ya. suaminya baik, masya Allah, berusaha menunaikan kewajibannya, berusaha menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sikap seorang istrinya adalah dia bersikap yang baik kepada suaminya. Lihat, sudah mendapatkan ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, barakallahu fikum. Ternyata Khadijah tampil menjadi istri yang memberikan apa? Motivasi padanya. Membesarkan hatinya. Nah, barakallahu fikum. Bukan seorang istri yang mendorong suaminya yang tadinya baik malah menjadi tidak baik. Yang tadinya suaminya jujur didorong supaya melakukan hal-hal yang tidak jujur karena merasa tidak cukup misalnya dari apa? merasa penghasilan suaminya kecil. Nabi atau kalau begini saja kapan kita kaya? Ya. Atau abi teh cari sambilan. Sambilan apa? Memang pekerjaannya gajinya segitu. Ya, itu jangan jujur-jujur ting katanya. Ya. Allahul musta'an. Nah, coba lihat. Atau istri yang terus mendorong suaminya, "Bi, lihat tetangga sudah punya itu, tetangga sudah punya ini. Lalu kita kapan, di? Enggak oh, ada yang buat belinya juga. Ya pokoknya mau kredit mau apa yang penting Umi punya. Nah, Allahul musta'an hati-hati para ummahat wal akhwat. Lihat pelajaran yang kita ambil dari sikap Khadijah istrinya Rasulullah SAW ketika mengetahui suaminya adalah memiliki sifat-sifat baik, menenangkannya, memberikan motivasi, mendorongnya. Seorang istri yang baik tentunya. Bahkan kalau melihat suaminya dari pagi kerja, siang, malam bekerja, istri akan mengatakan, Bi, sudah jangan kerja terus. Jadwalnya taklim, jangan ketinggalan. Kan begitu ya? Ini istri yang baik. Sudah jam segini, ayo berangkat taklim. Kok masih ngurus manu misalnya? Ya. Nah, ini sudah mau dekat taklim. Nah, Barakallahu fikum. Ini jadwal taklim tapi persib main. Allahumma musta'an. Nah, Allah musta'an. Yang terjadi ini. Nah, sebagai ada jadwal taklim enam di sebagian daerah. Nah, kalau jadwal taklim disampaikan walaupun nggak langsung. Aduh, minta izin katanya nggak taklim. Kenapa? Itu ada Persib main. Allahul musta'an. Taklim kalah dengan nonton sepak bola. Nah, barakallahu fikum. Nah, seorang istri yang baik bukan ini saatnya hadir dalam taman-taman surga. Ya. Nah, kalau Abi ingin menjadi suami yang baik, memimpin istrinya, anak-anaknya hadir dalam Ta'lim. Kebaikannya akan kembali kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya kan begitu. Karena suaminya jadi suami yang soleh. Dan bahkan bisa menjadi sebab dimudahkan rizkinya. Karena menjadi suami yang soleh. Allah mencintainya, Allah mudahkan kepadanya urusan-urusannya. Nah, demikian sifat seorang istri yang baik. Mendorong suami kepada kebaikan bukan mendorong kepada kejelekan. Sebagaimana akan dilakukan Khadijah. Nah, Khadijah mengatakan, La yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu. Sama sekali Allah tidak akan menghinakanmu. Lianna sifatihi karena sifat-sifat Rasulullah sifatun hamidatun, sifat-sifat yang terpuji. Wahada min fiqhiha radhiyallahu taala anha dan ini adalah termasuk dari naam kefakihan Khadijah radhiyallahu anha fahiya awwalu man tam'ana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa nasarahu wa anasahu min hadhihi al-wahsyah dan Khadijah termasuk yang pertama kali beliau adalah yang pertama kali menenangkan Rasulullah, membela, membantu Rasulullah dan yang pertama kali menghibur dari Rasulullah dari peristiwa yang tadi membuat takut, kegelisahan dari ketakutan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat istri yang baik. Dan sifat seperti ini pula muncul di antaranya dari istri Naam pendiri negara Saudi Arabia yang pertama. Siapa? Istrinya Muhammad ibnu Saud. Rahimahullahu taala. Ketika Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah dalam keadaan beliau terusir dari negeri sebelumnya Naam maka beliau dari Uyainah maka beliau hijrah ke negeri Dir'iyah Diriyah inilah dipimpin oleh tadi Muhammad ibnu Su'ad. Beliau singgah di salah satu nam muridnya yaitu ibnu Suwailim dalam keadaan khawatir karena beliau ada orang-orang yang apa di dikejar-kejar, dicari. Namun beliau memberikan ketenangan kepada ibnu Suwailim dan keluarganya. Sampai ternyata kedatangan beliau Syekh Muhammad Adwah rahimahullah ke terdengar oleh istri Naam Muhammad bin Su'ud dan beliau istrinya ini seorang istri yang baik. Naam dari beberapa uh, riwayat nama atau kisah tentang beliau maka namanya adalah Mauli bintu Sultan. Naam istrinya Muhammad bin Su'ud apa yang dikatakan kepada suaminya? mendorong suaminya untuk menyambut Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah. Dia mengatakan, "Inna hadzal rajula saqahu Allahu 'alaik." Fahuwa ghanimatun fagtanim bihi ma khassaka Allahu bih. Atau kama qalat. Dikatakan sesungguhnya orang ini itu Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah kata istrinya dari kepada Muhammad bin Su'ud, "Nah, sesungguhnya laki-laki ini adalah orang yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Dia adalah gonima. Maka manfaatkan. Apa-apa yang Allah khususkan bagimu ini kau manfaatkan. Didorong. Didorong. Akhirnya sang suami yaitu Muhammad ibnu Su'ud akhirnya kemudian mau mendatangi kepada Syekh Muhammad bin Rahmahullah kemudian terjadi tahalu perjanjian di antara mereka akan saling terjadi pak menolong, membantu. Nah, fatwa-fatwa terkait hukum-hukum agama nah dipercayakan kepada Syekh Muhammad dan Wahab rahimahullah kemudian dalam urusan pemerintahan dipimpin oleh siapa? Oleh Muhammad Sulaiman yang kemudian akhirnya Allah berikan keberkahan. Akhirnya Naam kekuasaannya meluas sampai akhirnya mendirikan kerajaan Saudi Arabia sampai saat ini. Ini diantara enam wanita lain yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Maka PR kita sekarang. PR kita sekarang para abah wal umahat bagaimana kita bisa memiliki keturunan anak-anak wanita yang memiliki sifat-sifat terpuji seperti ini. Nah, tentu harus mendapatkan apa? Tarbiyah yang solehah, tarbiyah yang baik dengan di atas tauhid, di atas akhlakul karimah, di atas al, al kebencian terhadap perkara-perkara mungkar. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Benar-benar kita membutuhkan tarbiyah yang akan mendidik putri-putri kita menjadi wanita-wanita yang memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini dari enam wanita-wanita seperti inilah diharapkan akan muncul apa generasi yang lebih baik. Karena al-ummahat atau al-ibu itu adalah apa? Madrasah. Bahkan madrasah pertama. Ibu itulah yang akan mendidik anak-anaknya. Kalau ibunya memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, maka diharapkan anak-anaknya pun akan baik. PR kita. PR apa? Ya, para suami. Naam, sabar. Kita arahkan. Naam, barakallahu fikum. Dan tentu para umahat wal akhwat pun harus mau. Naam, mendidik dirinya, menyiapkan dirinya menjadi wanita-wanita yang salihah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Salih Fauzan, "Wa hadza mauqifun 'azim minha Wahada mawqifun azimun minha dan ini adalah sikap yang agung dari Khadijah. Summa qala kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada Khadijah dathiruni ay ghattuni yani selimuti aku selimuti aku. Wa ghattathu kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainama huwa ketika Rasulullah dalam keadaan demikian Ja'ahul malak datang lagi malaikat yang sebelumnya menurunkan wahyu kepada beliau di Gua Hira. Datang lagi malaikat faqala lahu maka berkata kepada Rasulullah SAW ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wahai orang yang berselimut qum bangkitlah fa'anzir berikanlah peringatan fasara bidzalika rasulan maka jadilah Rasulullah dengan turunnya ayat-ayat awal dari surat Al-Mudzathir ini maka beliau menjadi apa? Rasul. Maka beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat apa tadi? Surat apa? Ah, menjadi nabi. Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Adapun beliau menjadi rasul dengan turunnya surat apa? Ayat-ayat awal dari surat Al-Mudzathir ini. Diperintah mulai sekarang untuk memberikan apa? Peringatan. Li'annahu bihadza umira bitablik dikarenakan Rasulullah SAW dengan hal ini maka beliau diperintahkan untuk mulai menyampaikan dakwah, risalah menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil awal lam yu'mar bitablik di awal pertama kali turunnya surat Al-Alaq, maka belum belum diperintahkan untuk menyampaikan kan? Baru diangkat menjadi nabi. Qila lahu dikatakan kepada Rasulullah di awal-awal turunnya surat Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Lam yu'mar ditabligh, beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Suara nabi yang didalik maka dengan turunnya surat Al-Alaq tersebut beliau menjadi nabi. Summa ja'at risalatu kemudian datanglah risalah Rasulullah Wahia annahu umira bitabligh yaitu dia yaitu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan risalah syariat. Nam, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau Ali salatu wassalam. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Naam. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Berikan peringatan. Warabbaka rabbaka fakabbir dan Rabbmu fakabbir. Besarkanlah Rabbmu. Wathiyabaka fatahir dan pakaianmu sucikanlah. Warujza fahjur, arrujza fahjur, arrujza al-asnam. Arrujza maknanya al-asnam, patung-patung, berhala. Fahjur, tinggalkan. Mulai kan? Nah, mulai diperintahkan untuk meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Kesyirikan. Disinilah beliau mulai menerima tugas yang berat. Dalam keadaan kaumnya, mayoritas kaumnya ketika itu berada dalam keadaan kebiasaan tadi. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kaumnya datang dengan sesuatu yang menyelisih kaumnya, sesuatu yang dicintai, dibela kaumnya itu ibadah kepada berhala mengajak mereka supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Berat apa tidak? Berat. Kita saja Nah, yang syariat Islam alhamdulillah sudah menyebar ketika kita hidup di sebuah masyarakat yang belum terbiasa dengan sunnah-sunnah Rasulullah, belum terbiasa dengan tauhid, baru kita mengamalkan sudah apa? Muncul apa? Macam-macam ya. Ah, waspada nih. Nah, Fulanku berubah. Kamu kenapa kok jadi pindah agama? Duh, siapa yang pindah agama? Saya Islam, Pak. Ya. Iya, tapi kok jadi begini? Nah, komentar mulai kan? Mulai dari mulai. Padahal belum bicara apapun, baru apa? Baru yang tadinya nggak ada jenggotnya kemudian pelihara jenggot, kan gitu ya? Yang tadinya celananya mungkin di bawah mata kaki dia mulai diangkat. Mulai sudah rame, resah. Ini kita padahal kita ini sudah tersebar kan? Al-Quran sudah menyebar. Bahkan negeri kita, Alhamdulillah negeri kaum muslimin. Bayangkan ini Rasulullah di sebuah negeri yang sudah sekian lama kesyirikan sudah mengakar. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyampaikan risalah. Oleh karena itu ikhwani fillah yang namanya dakwah itu adalah menyampaikan apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan tujuan dakwah ini supaya diterima semua pihak. Ridwan nas ghayatun kata para ulama. Keridoan manusia itu adalah suatu puncak yang tidak bisa dicapai. Mesti saja ada yang tidak ridho kan? Karena ingin diterima dakwahnya, akhirnya berubah caranya, metodenya, atau isinya. Ya, Nah barakallahu fikum yang tadinya dia mengajarkan di masjid-masjid sabar mengajari anak-anak yang menghafal Al-Quran mengajari tauhid menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin tentang tauhid namun karena apa dianggap bahwa cara ini kalau seperti ini ya saya kapan akan dapat pengikut ikut kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang jelek nah oh supaya dakwah sampai berarti saya harus ikut dulu harus masuk dulu katanya. Berubah mulai. Nah, mulai berubah dari cara berpakaiannya sudah mulai berubah, ya. Cara pandangnya berubah. Yang dulu mengatakan boleh nggak pak menggunakan ini haram, nggak boleh. Sekarang ya karena wakil keadaan ya tidak mengapa lah. Ah, mulai sudah. Ini alamat apa? Alamat penyimpangan. Dulu dia mengatakan karena memang dalilnya demikian, karena dia sudah mengetahui dengan ilmu. Itu haram, tidak boleh. Bahkan diperingatkan, awas ini bahayanya ini, banyak. Tapi kemudian setelah itu apa? Dia sendiri yang paling ramai menggunakannya. Waspada. Alamat. Kata Hudzaifah bin Yaman, al dalalah haqqud dalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." dolalah, penyimpangan yang sebenar-benarnya itu adalah ketika engkau membenarkan yang dulu engkau ingkari dan ketika engkau sekarang mengingkari yang dulu engkau benarkan sudah mulai berubah. Nah, ini alamat ada sesuatu padanya. Waspada hati-hati. Dakwah lihat Rasulullah SAW harus mendakwahi kaumnya yang beribadah kepada berhala mengingkari perkara-perkara buruk yang ada pada kaumnya. Maka nam disebutkan dalam ayat ini nam sebagaimana kata Syekh wa hadha, hadha mahalu syahid. Ini adalah tempat yang menjadi syahidnya dari awal turunnya wahyu kepada Rasulullah yaitu surat al mudathir yakni Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada beliau warujza fahjur dan rujza berhala-berhala patung-patung, tinggalkan kau tinggalkan. Berarti disuruh menyelisih kaumnya kan. Hajruha tarkuha, hajruha yang meninggalkan. Wal ibtiadu anha menjauhkan diri darinya. Kemudian Allah pun mengatakan wali rabbika ish. Wali rabbika asdir. Dan kepada Robmu bersabarlah. La buddha minas Mesti ada apa? Mesti ada kesabaran. Wajib ini ada kesadaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan kepada manusia tauhid menasehati manusia, bukan kita mengikuti kebiasaan orang yang jelek karena ingin diterima oleh semua pihak. La. Yang salah, yang keliru nasihati. Tub Allah Berubah akhlaknya. Rubah kebiasaannya. Adapun resiko, ada orang yang menerima, ada yang tidak, maka kita harus hadapi dengan apa? sabar. Selama kita melakukan dengan hikmah, dengan ilmu, dengan baik, dengan hikmah, ada orang yang membenci, sabar. La damina sabar sabr di annal muhimmata thaqilatun tunjidan karena tugas ini berat sekali. Nah, berapa banyak para duat yang akhirnya berhenti dari jalan dakwah karena memang berat. Nah, menghadapi berbagai macam ujian, apakah ujian kesulitan atau ujian yang sifatnya kemudahan, iya kan? Kadang lulus dengan ujian kesulitan ketika diberikan kesulitan, kesempitan, dia lolos, sabar. Nah, tapi begitu ada kemudahan-kemudahan, banyak orang-orang yang mulai mendukungnya, menolongnya. Kan orang yang menolong macam-macam, ada yang sudah faham, ya, ada yang apa? belum paham tapi punya semangat ingin nolong namun masih memiliki fikro-fikro atau kebiasaan jelek yang kadang-kadang muncul saya bantu tapi tolong bisa nggak seperti ini kan begitu bagaimana dai seharusnya sabar nah anda mau membantu ya alhamdulillah semoga Allah membalasnya namun adapun prinsip dakwah harus berubah ya jangan kalau engkau tidak mau membantu hanya karena kita tidak mau merubah prinsip dakwahnya Nabi Muhammad SAW dakwah tauhid, ya silakan bawa hartanya, silakan bawa bantuannya. Allah Subhanahu wa taala al-ghani. An-nasr min Allah. Maka kata para ulama belajar di bawah pohon lebih baik daripada belajar di gedung-gedung mewah dalam keadaan kita dikendalikan oleh orang-orang ashabul mal. Ashabul amwal. Ini diberikan nasihat para ulama. Syekh Mukbir rahimahullah sering dikisahkan para ulama bagaimana dakwah beliau. Keadaan penuh kesempitan yang diajari anak-anak dengan sabar di sekelilingnya orang-orang Syiah-Syiah yang kuat. Di lembah dakwah terus dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau rahimahullahu taala sekian banyak. Nah, orang-orang bermunculan para duat, para ulama biidnillahi taala dari tangan dari tangan beliau Syekh Muqtar rahimahullah taala. Nah, seharusnya para murid-muridnya itu mencontoh kepada beliau rahimahullah, bukan kemudian merubah prinsip dakwahnya dengan tawaran. Apakah kepada Syekh Mukbil dulu tidak ada tawaran-tawaran? Banyak. Nah, sebagai pernah kita dengar dari sebagian asatidah yang menjadi murid-muridnya dulu banyak orang yang datang memberikan bantuan kepada beliau. Namun mungkin dengan apa? Dengan syarat kadang berikan bantuan maka karena mungkin kelihatan masih apa nah mungkin mudah-mudahan baik diterima bantuan untuk para tolabah di sana. Namun beliau tidak henti memperingatkan waspada dari ikhwanul muslimin, waspada dari syiah, waspada beliau peringatkan semuanya. Kalau dia mau kebaikan balik lagi kan. Kalau nggak mau apa? Nggak balik lagi kan begitu. Tapi aman, dakwah ini selamat. Lihat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wali Rabbi kafasbir dan terhadap Rabb engkau bersabar. La budda mina sabar. li'anna al muhimmat thaqilatun jiddan wa tawilatun dan panjang ini. Tugas ini berat dan panjang tahtaju ila sabrin, membutuhkan kepada kesabaran. Wa hada awwalu ma ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi ini adalah awal pertama kali Allah mengutus Rasulullah SAW dengannya. Yaitu dengan apa? Bin nahyi anisyirk dengan larangan dari kesyirikan. Awwalu syai'in amarahu bi an yanha anisyirik. Pertama kali yang Allah perintahkan Rasulullah agar beliau melarang dari kesyirikan warujza fahjur warujza al-asnam fahjur tinggalkan Qum fa'andir, bangkitlah engkau, fa'andir, berikan peringatan. Andir amada kata Syekh. Berikan peringatan dari apa ini? Andirin nasa anisyirki. Yani maksudnya, berikanlah peringatan manusia dari kesyirikan. Peringatkan manusia dari kesyirikan. Wa ibadatil asnam, dan dari beribadah kepada patung-patung. Peringatkan dari penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Andiruhum anha, peringatkan mereka darinya. Awalu syai'in annahu umira bil indhar. Pertama kali, yang pertama kali beliau diperintahkan untuk untuk bil indar memberikan peringatan wa umira hajril asnam diperintahkan untuk meninggalkan patung-patung wa tarkiha mimma yadulu ala khuturati syirk yang mana yang termasuk dari perkara yang menunjukkan atas bahayanya kesyirikan di awal pertama kali Masyurah muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, maka memperingatkan manusia kaum muslimin dari bahaya-bahaya seperti ini pertama kali adalah tariqah siapa? Rasulullah SAW. Bukan setiap waktunya diisi dengan peringatan-peringatan ya atau dengan bahasa tahdir-tahdir bukan. Diajari tata cara wudhu, diajari tata cara sholat, diajari naam ibadah-ibadah yang dibutuhkan. Namun di waktu Sesekali waktu memperingatkan dari penyimpangan-penyimpangan bahaya-bahaya yang ada di sekitar mereka harus dilakukan. Supaya para madu'u min awal dari pertama kali mereka sudah mengetahui mana jalan yang harus diikuti, mana jalan yang harus ditinggalkan. Bukan dengan bahasa syubhat. Utlubul ilma, utlubul ilma. Jangan sibuk dengan fitnah, jangan sibuk dengan fitnah. Nah, bukan setiap waktu kita menyibukkan dengan membicarakan fulan wa alan wa tariqah dolalah. Tidak. Tapi apa? Pada waktunya. Ketika berbicara tentang fikih, tentang ibadah, ajari mereka dengan baik. Ini yang dinasihatkan para ulama. Dan ini adalah tariqah dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 11 perempat. Sampai sini. Nah. Adhan jam berapa? Setengah 12. Nah, betul. Nah, barakallahu fikum. Kalau Um, tapi kita cukupkan sini dulu.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 Nah, kalau disebutkan manhaj dakwah tadi yakni yang dimaksud adalah jalan dakwah para rasul alaihi salatu wassalam yakni mendakwahkan tauhid dan memperingatkan dari syirik. Nah, sama. Karena Allah sebutkan hal ini dalam Al-Qur'an dan dalam surat An-Nahl Allah mengatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Allah yang mengatakan ini Walaqad ba'atsana sungguh kami kata Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk mendakwakan apa? Anibudullaha beribadahlah kalian kepada Allah wajtanibu at-taghut dan jauhilah apa? At-taghut. Taghut ada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha. Syirik. Ini manhaj dakwahnya para nabi begini. Dakwah tauhid memperingatkan dari kesyirikan. Adapun Naam rincian-rincian syariatnya ya tidak sama. Barakallahu Ada syariat yang di zaman Nabi sebelumnya kemudian dihapuskan dengan syariat Nabi yang setelahnya. Nah, sebagian ahkam hukum-hukum yang Allah turunkan bagi Bani Israel di zaman Nabi Musa dengan diturunkan kitab Taurat dihapuskan nah dengan diturunkannya apa kitab Injil pada zaman Nabi Isa dan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini memansuh semuanya kecuali yang ditetapkan oleh Al-Quran. Maka kalau yang ditanyakan metode dakwahnya sama mendakwahkan kepada tauhid dan memperingatkan dari apa? kesyirikan. Adapun rincian syariat berbeda. Adapun keadaan para nabi ya tentunya Allah Subhanahu wa taala membedakan keadaan para nabi, keutamaannya Allah beda-bedakan kan. Nah, ada yang sebagian Allah berikan keutamaan, Allah berbicara kepada mereka. Ada sebagian para nabi memang menjadi raja seperti Nabi Sulaiman, adapun Nabi Muhammad SAW bukan raja. Nah, bahkan para pengikutnya pun adalah mayoritasnya adalah orang-orang du'afa. Ini masing-masing nabi memiliki apa? keadaan-keadaan berbeda. Namun manhaj dakwahnya sama. Adapun Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita diwajibkan untuk iktida mencontoh kepada beliau Ali Sallallahu Wasallam. Nah, ya, tentu beliaulah menjadi kudwah bagi kita, bagi kita. Nah, Barakallahu Kemudian yang kedua, bismillah dalam sirah disebutkan bahwa Rasul mendapatkan ujian-ujian berat, intimidasi, pengusiran, peperangan, bahkan sampai tidak makan kecuali kurma dan air putih selama beberapa bulan. Apakah ini harus teralami juga oleh para pembawa dakwah sunnah walau di lingkungan umat Islam? Ya kalau disebutkan lazim ya ya artinya bukan kelaziman. Ya tidak. Ya, namanya ujian itu kan Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya dan kita jangan berdoa untuk mendapatkan ujian yang berat kan begitu. Ya Allah, saya minta ujian yang berat. Jangan. Ya, kita minta kepada Allah ya Allah, semoga Allah memudahkan urusan kita, ya, memberikan hal-hal kecukupan kepada kita. Namun seandainya Allah uji dengan keadaan-keadaan tadi, sabar. Karena Nabi pun mengalaminya. Adapun meminta atau harus sama, berarti harus ini wajib miskin dan sebagainya ya tidak ya barakallahu sebagian ulama Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan sebagian ulama lagi pas-pasan kehidupannya mungkin kurang kalau keadaan itu ya masing-masing Allah ada yang melebihkan sebagiannya daripada yang lain kan begitu karena manusia kita namun Barakallahu Yang menjadi patokan kemuliaan derajat seorang ya dari ketakwaannya. Tidak mesti keadaannya tadi harus seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Naam. namun harus menyiapkan keadaan, menyiapkan diri kita seandainya ujian itu datang. Rasulullah SAW mengatakan, "Asadun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, summa amsal fal amsalu kama qala Rasulullah SAW." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Nah, kemudian orang-orang soleh, kemudian sumal amsal pada amsal yang serupa dengan itu, yang serupa dengan itu. Nah, barakallahu fikum. Intinya menyiapkan diri kita. Kalau mendapatkan ujian, sabar. Tapi jangan berdoa, lah Dan berdoa meminta ujian. Berdoa minta kemudahan dalam urusan dunia, dalam urusan agama ya minta kemudahan. Karena kita itu lemah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah. Adapun yang satu lagi tentang mengangkat tangan ketika sholat Jumat, ketika waktu berdoa dan saya perlu melihat lagi. Nah, perlu melihat lagi dalam masalah ini. Nah, saya tunda yang pertanyaan ini. Bagaimana pendapat Ustadz terkait dakwah kepada orang-orang kaya atau terpandang agar memberikan pengaruh besar terhadap dakwah? Nah, semua orang berhak untuk mendapatkan apa? Dakwah. Orang kayanya, orang miskinnya, pemerintahnya, rakyatnya, orang terpandangnya atau orang-orang biasanya mereka mereka adalah yang harus didakwahi. Kan begitu. Namun yang dihindari adalah mengkhususkan, mengutamakan Nah, memprioritaskan orang-orang kaya kemudian menomorduakan orang-orang miskin. Nah, ini yang tidak baik. Bahkan keumumannya galibnya orang-orang yang menentang dakwah Nabi adalah siapa? Mutrafuha. Kan disebutkan dalam ayat mutrafuha, orang-orang pembesar. Nah, agniyauhum. Wa nah, eh, orang-orang yang mulianya itu yang biasanya menentang para nabi. Namun bukan berarti oh berarti kita dakwah kepada orang miskin saja tidak. Yang orang kaya juga kan ada yang baik. Ya. Dakwah sampaikan di antara mereka menyebut alhamdulillah kekayaannya akan menjadi kebaikan untuk dia kan begitu. Namun yang tidak boleh apa? Khususkan atau memilih memprioritaskan. Ini misalnya kalau kekajian orang kaya di rumahnya yang makanannya berlimpah, semangat datang, ya Nah, tapi begitu kajian di masjid-masjid yang di sana yang datang adalah orang-orang yang sederhana, tidaklah disuguhi kecuali air putih. Ah, saya malas kan. Pas jadwal di sana, aduh, afwan, saya sakit kepala ini. Ya. Kalau di jadwal yang tadi rumah mewah, oh masya Allah, lagi flu pun maksa. Nah ini berarti ada sesuatu. Dia memprioritaskan. Hati-hati. Adapun dakwah, semuanya harus mendapatkan dakwah. Sampaikan dengan menjaga tadi waspada kehatian keikhlasan kita wallahu a'lam bissawab. Kalian yang baik. Bagaimana cara dakwah para wali? Apa benar? Mengingat ada salah satu wali yang berdakwah dengan cara-cara syubhat seperti melalui media wayang, ikut berjudi dan sebagainya. Kisah para wali yang katanya yang ada di negeri kita ini kisahnya sendiri sampai saat ini kita belum pernah mendapatkan kepastian kan karena namanya kepastian riwayat itu harus diukur ilmiahannya kan. Diriwayatkan dari orang-orang yang fiqah terpercaya. Namun yang kita dapatkan adalah kisah yang masyhur. Sesuatu kisah yang masyhur belum tentu sahih kan begitu. Kisah yang masyhur belum tentu sahih. Masyhur di kalangan masyarakat namun ternyata apa? Qila waqam. Kata siapa? Kata fulan. Fulan kata siapa? Kata fulan. Fulannya tadi bukan orang-orang yang terpercaya. Nah, kebenaran kisah para wali sendiri dari segi ini saja kita sampai saat ini belum apa? Belum mendapatkan riwayat yang terpercaya. Nah, kalau ada yang sudah mendapatkan, mohon nanti saya diberitahu. Ya. Kalaupun iya misalnya mereka adalah yang berdakwah, misalnya benar. Namun dakwahnya menggunakan cara-cara yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW seperti disebutkan dalam tulisan ini, mungkin melalui nam wayang dan sebagainya. Ini metode dakwah yang tidak dikenal Rasulullah SAW. Bahkan yang ada larangan dari membuat apa? Gambar patung, ya kan? Kan nggak mungkin Rasulullah saja tidak berdakwah dengan menggunakan apa? Patung-patung. Kalau disebut dulu nggak ada di dulu sampai ketika Rasulullah Fatul Mekah saja patung berhala yang ada di Mekah 300 sekian lebih. Orang-orang dulu jago buat apa? Patung. Ya, tidak ada patung, makanan pun dijadikan patung ya. Dulu, tapi tidak digunakan menjadi metode dakwah Rasulullah SAW. Kalaupun misalnya benar, tadi yang menjadi parameter atau ukuran benar tidaknya adalah Al-Quran wa Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Allahu a'lam Ikut berjudi dan sebagainya, ya sama judi dan haram. Ya. Tidak demikian. Kemudian Bismillah bagaimana kaidah jika ada amalan Rasul yang diutus dari Rasul apakah boleh dilakukan atau diamalkan? Yang jadi patokan adalah syariat beliau. Nah, yakni Al-Quran wa Sunnah. Kalau satu amalan itu ditetapkan, diajarkan, diperintahkan Rasul dan tidak dimansuh, sebagaimana penjelasan para ulama, amalkan. Nah, kalau amalan tadi tidak ada dalilnya berdasarkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna tahuradun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tadi apa? Raddun, emardud eh, tertolak. Maka yang jadi patokan tadi adalah dalil. Nah. nah, dari itu perintah dari beliau alaihi Sebatas perbuatan beliau, sebatas perbuatan walaupun beliau setelah diutus. Nah, itu para ulama yang kami ketahui tidak menunjukkan apa? Satu kewajiban. Nah, mungkin perkara yang disunahkan ketika beliau diutus alaihi salatu wasalam. Berbeda dengan yang dilisankan diperintahkan beliau. Nah, ada barakallahu fikum karena hukum asal dalam perintah adalah wajib kan gitu. Adapun suatu misal dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Barakalawwakum, maka walaupun itu merupakan amalan sunnah setelah beliau diutus, namun derajatnya berbeda dengan apa yang langsung diperintahkan oleh Rasulullah Sallam. Sementara ini mungkin amalan yang sebelum beliau dijadikan nabi dan rasul tidak bisa dijadikan apa? dalil kecuali yang memang ditetapkan oleh Allah syariat. Sekali lagi berarti yang jadi patokannya adalah apa? Dari. Nah, kalau hal itu ditetapkan menjadi syariat beliau, ikuti, lakukan. Nah, apakah yang e, tingkatannya wajib ataupun yang tingkatannya nah mustahab. Allahu a'lam bissawab. Kemudian bagaimana cara ibadahnya Nabi Muhammad pada saat berada di Gua Hira? Samakah dengan ibadah sholat lima waktu? Allahu a'lam bissawab. Saya tidak mengetahuinya namun secara umum disebutkan para ulama diantaranya Syekh Salih Fauzan tadi yang kita baca bahwa beliau beribadah selama di Gua Hira dengan tata cara ibadah mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Tata cara ibadah Nabi Ibrahim, tauhid. Adapun rinciannya bagaimana, Allah alam. Saya tidak mengetahui. Nah, Ketika tahiyat akhir imam duduk tawarruk. Apakah yang masuk juga harus duduk tawarruk atau iftirash? Ketika sholat subuh imam duduk tawarruk, apakah kita juga harus ikut? Ketika tahiyat akhir yang kami pahami bahwa imam itu nah, diikuti. Nah, maka kita mengikuti gerakan apa? Imam. Ikuti gerak Yang betul-betul kita mengetahuinya seperti itu ya ikuti. Sampai sebagian ulama yang kami ketahui diantaranya Syekh Muhammad al Utsaimin, Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah dan beberapa ulama lainnya sampai ketika imam mengangkat apa? Kunut subuh. Kunut subuh hadis-hadisnya ada namun lemah. Namun ketika seorang imam mengangkat maka makmum pun dia ada berpendapat di tanah Syiah Lusaimu rahimahullah mengangkat. Nah, namun kalau dia menjadi imam tentu tidak melakukannya. Nah, apalagi hal-hal lain yang kami pahami ketahui bahwa kita harus mengikuti apa? Imamnya. Nah, barakallahu fikum wa a'lam bissawab. Sehingga kalau untuk mengikuti sebagian asatidah atau sebagian ulama di waktu sholat subuh kemudian ada di sana menggunakan apa kunut subuh dan mengangkat tangannya mengaminkan selama doa doanya benar yang dibaca maka antum jangan mengatakan wah si ustaz sudah menyimpang jangan pada ulama kenapa sebagai demikian ya besok masih yang kamu nanti saya masuk ustaz ya sudah menyimpang menyimpang dari apa Hantu yang salah berarti Hantu belum mengetahui nah baru baru apa hukumnya ketika mengikuti perlombaan tahfidz Al-Quran? Bagaimana dengan hadiahnya? Nah, mohon harus kita tampilkan pertanyaan ini. Nah. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada dan mampu atau yang enam saya bisa menjawabnya. Adapun yang belum dijawab insya Allah kita tangguhkan dulu. Mudah-mudahan dan ya, sedikit yang bermanfaat. Yang seandainya ada yang benar yang saya sampaikan, kami nomor kita Wiruan kesalahannya dari kejahilan saya dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.